bahwasanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Sungguh saya telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis keduanya merupakan wahyu tetapi satunya dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam-kalam ilahi. Dan satunya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kedudukannya di dalam argumen-argumen syar'i seimbang. Bahkan ulama kerap mengatakan Al-Quran membutuhkan keterangan daripada sunnah. Karena sunnah dijadikan sebagai pensyarah daripada apa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Sehingga ulama mengatakan Al-Qur'an butuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di dalam mana yang paling afdal kitabullah atau hadis-hadis Nabi, tidak seorang mukmin pun yang mengatakan hadis Nabi. Pasti semuanya akan mengatakan kitabullah. Akan tetapi dalam hal membutuhkan maka kitabullah membutuhkan syarah dan syarah itu terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kitabullah dan sunnah Rasul ini tidak boleh dipisahkan. Dan tidak boleh ada orang yang mengatakan, saya cukup tengok Al-Quran dulu. Kalau sudah ditemukan Al-Quran, saya tidak butuh lagi sunnah Rasul. Tidak benar. Karena tidak ada kitabullah tanpa keterangan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabullah yang berdiri sendiri, difahami sendiri, mungkin-mungkin akan menimbulkan sebuah pemahaman yang salah dan mungkin-mungkin akan menimbulkan sebuah kesimpulan daripada ayat yang menyeleweng daripada al mustaqim. Karena Rasulullah ditugaskan untuk menerangkan kepada kita apa yang dimaksudkan di dalam kitabullah. Khawani fiddin rahimakumullah. Pada pertemuan sekarang ini bab yang akan kita jadikan topik pembahasan adalah bab Wa'idu man iqtata'a haqqi muslimin. Wa'idu man iqtata'a haqqi muslimin biyaminin fajiratin binar. Ancaman bagi yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah yang fajir, sumpah yang yang berdosa binar, ancaman dengan neraka. Ancaman bagi orang yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah yang palsu, sumpah yang berdosa dengan neraka. Artinya ancaman dengan neraka. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far qala Ibnu Ayyub حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء وابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه حديث berasal dari seorang sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Di sini adalah Abu Humamah Al-Harisi. Abu Humamah Al-Harithi radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manittata'a haqqam ri'in muslim barang siapa yang memenggal artinya mengambil hak seorang muslim biyaminih dengan sumpahnya faqad aujaballahu lahun nar Sungguh Allah telah mewajibkan untuknya neraka. Waharrama alaihil jannah. Dan Allah telah mengharamkan untuknya sorga. Faqala lahu rajulun. Berkata kepada Rasulullah seorang lelaki dari kalangan para sahabat. Wa inkana syai'an yasira. Walaupun yang dia ambil hanya sesuatu yang kecil. Sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang remeh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in qadiban min arak walaupun sepotong kayu dari kayu arak kayu arak adalah kayu dari pohon yang tumbuh di padang pasir berduri dan menjadi makanan unta kayu yang biasa tumbuh di padang pasir. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis sebagaimana terjemahan yang telah kita terjemahkan berbicara tentang hak-hak muslim yang harus kita jaga. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam yang mulia ini telah menjelaskan hak setiap insan segala sesuatu sudah barang tentu ada pemiliknya. Dan status kepemilikan itu disahkan oleh agama kita. Dan dia tidak akan bisa berpindah kecuali melalui jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memindahkan hak seseorang kita pindahkan kepada pemilik kepemilikan kita kita jadikan punya kita, kita jadikan hak kita dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam agama kita sebuah dosa. Sungguh pemindahan hak dengan berbagai macam cara telah diajarkan oleh Islam. Bisa dengan zakat. Bisa dengan sedekah. Bisa dengan wakaf. Bisa dengan wasiyah. Bisa dengan warisan bisa dengan jual beli, bisa dengan hibah pemberian. Ya. Berbagai macam undang-undang telah dicetuskan oleh agama Islam, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemindahan hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Dan itu jalan-jalan yang kita sebutkan tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui statusnya sebagai pemindahan hak. Buku ini atau kitabullah ini Al-Quran ini adalah hak saya. Dan Al-Quran ini bisa berpindah hak ketika saya jual. Atau saya hibahkan. Atau saya sodakohkan. Atau saya wakofkan. Dan berbagai macam jalan di dalam agama kita yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada orang yang mengambil Al-Quran ini bukan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, masuk dia ke dalam hadis ini. Mengambil hak orang lain, bukan dengan jalan yang diridai oleh Allah. Ya, silahkan katakan dengan cara mencurinya, mengambilnya. Dia tidak ketahui, kita garap lalu itu tanah menjadi tanah kita. Padahal kita tahu itu bukan milik kita. Ikhwanifidin rahimakumullah, hadis ini juga merupakan hadis yang berbicara tentang masalah harta. Di mana Allah menjaga harta setiap insan, bukan saja muslim, boleh jadi dia non muslim, tapi kalau dia sudah itu merupakan hak dia, Allah jaga itu untuk dia. Tidak boleh diambil kecuali dengan jalan yang syar'i. I. Maka hadis ini juga merupakan hadis yang dijadikan sebagai sumber keamanan atau hadis-hadis yang bercerita tentang prinsip perdamaian di, dalam agama kita. Karena di dalam kehidupan dunia ini, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta hak milik merupakan bahagian yang paling sering menjadi sumber petaka dan sumber pertengkaran. Maka Islam mengatur hak milik sedemikian rupa dan perpindahan hak milik harus dengan jalan yang telah dicetuskan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi di dalam syariat Islam sehingga orang tidak tidak punya jalan untuk asal rampas. Mari kita lihat. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Maksudnya dengan sumpahnya adalah dia bersumpah bahwa ini milik dia. Ketika seorang muslim mengatakan ini Al-Qur'an milik saya. Telah lama hilang dan saya temukan bersama Anda. Tentunya dia orang muslim tadi tahu bahwa ini adalah Al-Quran dia sebagai permisalan. Kita jadikan Al-Quran yang ada di hadapan kita. Lalu dia katakan, tidak. Dan dia bersumpah bahwa ini Al-Quran adalah milik dia. Padahal dia tahu bahwa ini bukan miliknya. Maka orang yang bersumpah, yang akhirnya seorang yang muslim yang mengatakan ini Al-Quran yang tadi, akhirnya mundur. Karena orang yang telah bersumpah dengan nama Allah, bahwa ini adalah milik dia. Dengan sumpahnya tadi dia berhasil memiliki Al-Quran ini. Dan kiaskan juga kepada seluruh barang. Baik itu tanah, baik itu yang lainnya. Ya. Dengan sumpahnya dia berhasil memiliki sebuah benda yang bukan hak dia. Rasulullah katakan, fakat aujaballahu lahun nar." Allah telah wajibkan untuknya neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan untuknya sorga. Ketiga dia memakai nama Allah untuk merampas hak seorang muslim yang dia tahu bukan hak dia, bukan milik dia, Allah haramkan sorga, Allah wajibkan neraka. Timbul permasalahan yang kerap bertemu dalam hadis untuk sebuah maksiat yang bukan syirik diancam dengan neraka dan diharamkan dari sorga. Ini sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa setiap dosa yang dibicarakan dalam hadis seolah-olah orang itu kekal di neraka bukan itu maknanya. Karena kita sudah punya prinsip, sudah punya kaidah yang diyakini dari ulama terdahulu sampai sekarang bahwa yang mengekalkan orang di neraka Allah hanya adalah kesyirikan. Adapun maksiat tidak akan membuat seorang muslim kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana makna hadis ini? Kembali kita ulang kaji kita beberapa bulan yang lalu. Ini berlaku bagi orang yang menganggap halal. mustahil dan lahu. Dia meyakini bahwa cara seperti itu cara yang halal. Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah sebuah tindakan kufur. Sebuah tindakan kufur yang bisa mendatangkan keluar dari agama Islam. Maka Hadis-hadis yang berbunyi ini dilarikan oleh para ulama bagi orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia tahu ini haram, tapi dia halalkan. Dia berkeyakinan halal. Satu. Yang kedua, bisa keterangannya adalah pasti dia masuk neraka, walaupun tidak kekal. Wajib baginya neraka, artinya pasti dia masuk neraka, walaupun tidak tidak kekal. Haramallahu alil jannah. Allah haramkan untuknya surga haram di awal orang masuk surga, dia nggak mungkin ada di situ. Jadi orang yang awal masuk surga langsung tanpa singgah di neraka dulu, dia nggak masuk orang-orang yang seperti itu. Jadi diharamkan masuk surga tanpa di diazab. Begitu. Ulama memberikan keterangan. Jadi haram surga bukan haram untuk selama-lamanya. Ulama ingin menafikan haram untuk selama-lamanya. Artinya kekal di neraka Allah. Tidak. Tetapi maknanya Allah haramkan untuk mereka di saat orang langsung masuk surga dia diharamkan untuk langsung masuk surga. Dan ini pun seandainya dia wafat dengan membawa dosa ini. tapi kalau di dunia sudah dihapus dengan taubat, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima penerima taubat. Faqala lahu maka berkata seorang lelaki, "Wa inka kana syai'an Walaupun yang dia ambil hak seorang muslim itu dengan sumpahnya kepada Allah, hanya sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak ada artinya, sesuatu yang sedikit sekali. Rasulullah mengatakan, wa in qadiban min arak. Walaupun sepotong kayu dari kayu arak, Kayu arak seperti yang saya katakan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang bertebar di padang pasir menjadi makanan unta. Jadi daun-daun itu dengan kayu-kayu yang masih muda itu dimakan oleh unta. Walaupun berduri tapi unta pandai memakannya. Artinya kalau kayu arok itu sudah diambil mungkin mau dijadikan kayu bakar atau mungkin dia ambil untuk suatu keperluan sudah diambil oleh dia, sudah jadi barang milik dia walaupun berasal di padang pasir yang bisa diambil di mana saja. Ketika itu yang diambil walaupun kata Nabi sepotong kayu dari kayu arok. Ini menunjukkan kepada kita demikian Islam menjaga hak seorang manusia di permukaan bumi ini. Walaupun itu hanya sepotong kayu Islam menjaga untuknya. Kalau ini milik seseorang, maka Islam menjaga itu untuk dirinya. Dan Islam haramkan pindah kepada orang lain tanpa jalan yang syar'i. Di sisi lain, Islam mengharamkan mengambil hak orang lain walaupun kecil, walaupun sedikit. Ikhwan fillah rahimakumullah. Masalah harta seperti yang kita katakan di umat akhir zaman adalah problem yang paling utama. Dalam sebuah hadis Syekh Albani mensahihkan atau menghasankan sebuah hadis yang berbunyi Likulli ummatin fitnatun Untuk setiap umat ada fitnah Wa fitnatu ummati al-mal Fitnah untuk umatku adalah harta. Maka kita lihat. Pertengkaran umat Nabi Muhammad. Perselisihan umat Nabi Muhammad. Sering ditimbulkan dari almal. Dari harta. Maka ini perlu kita antisipasi. Kalau ini adalah fitnah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya Keterangan itu tentu akan memberikan kita sebuah lampu kuning. Hati-hati terhadap harta. Kalau kita buka Al-Quran, ayat yang paling panjang bercerita di dalam Al-Quran adalah ayat yang berbicara tentang tentang harta. Yaitu berhubungan dengan dengan hutang piutang. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, satu halaman penuh dan tidak akan kita temukan di dalam Al-Quran satu ayat satu halaman penuh selain ayat ini Al-Baqarah 282 dan ini berbicara tentang hutang piutang dan tidak ada hukum pembahasan hukum yang lebih detail yang lebih rinci di dalam Al-Quran kecuali masalah harta yaitu hukum tentang harta warisan Islam membahasnya sangat detail sekali, sangat rinci. Sementara ketika membahas hukum lain, cukup dikembalikan kepada sunnah. Aqimus salah wa atuz zakah. Didikan salat, tunaikan zakat. Bagaimana cara menunaikan zakat? Tidak akan ketemu di dalam Al-Quran. Bahas di sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana mendirikan salat tidak bertemu dalam Quran. Dibahas dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang harta, fitnah umat akhir zaman, maka Al-Quran membahasnya dengan rinci sekali. Kalau suami meninggal, sekian untuk istri, sekian untuk anaknya, sekian untuk ibunya, sekian untuk saudaranya. Kalau suami yang meninggal, sekian untuk istri, sekian untuk ibu bapaknya, sekian untuk anaknya, sekian untuk saudara-saudaranya. Dibahas secara detail. Bagaimana kalau anaknya tidak ada, sekian untuk dia, sekian untuk ibunya. Dibahas secara detail di dalam Al-Quran perhatian khusus Al-Quran terhadap harta bagi umat ini, kita sambungkan dengan hadis Nabi tadi, menyatakan bahwa Islam sudah demikian rupa bercerita tentang atau menguraikan hukum harta agar umatnya tidak, umat Islam ini tidak bertengkar. Meskipun begitu, tetap saja fitnah umat akhir zaman adalah masalah harta. Maka perhatikan saja, dan saya tidak tidak perlu membawakan cerita-cerita karena saya yakin masing-masing kita punya cerita. Dan mungkin cerita yang ada di hadirin lebih banyak daripada cerita yang ada pada saya tentang pertengkaran orang-orang dalam masalah harta. Jadi hati-hati ikhwan fiddin rahimakumullah dalam masalah harta. Peringatan berikutnya adalah di akhirat kelak kalau dosa kita, kesalahan kita, dosa yang kita lakukan hanya antara kita dengan Allah. Hanya antara kita dengan dengan Allah. Allah bisa saja ampunkan. Selesai. Allah maha pengampun dong. Allah bisa ampunkan. Dan tidak ada yang terzolimi ketika Allah ampunkan. Akan tetapi, kalau sudah berurusan dengan harta orang lain, dengan hak orang lain, tidak bisa diampunkan begitu saja. Ada orang yang akan nuntut. Karena hak dia ada di situ. Maka, pertengkaran antara manusia dengan manusia Masalah kezoliman antara manusia dengan manusia perlu kita antisipasi. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Karena hisapnya di akhirat berat. Tidak bisa diampunkan begitu saja selesai. Karena ada yang akan nuntut. Ada yang minta haknya. Maka Allah akan menyelesaikan masalah itu betul-betul selesai gitu. Diselesaikan sama yang berkesangkutan, dialog, diskusi segala macam. Sengkirnya terbukti siapa yang bersalah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukuman kepada yang bersalah. Ikhwanifidin rahimakumullah. Di dalam hadis ini barang siapa yang mengambil hak seorang muslim mengambil hak seorang muslim. Di sini dikatakan muslim bukan berarti untuk non muslim tidak berlaku. Di sini dikatakan muslim bukan berarti untuk non muslim tidak tidak berlaku. Artinya oh yang nggak boleh kan mengambil harta orang muslim. Kalau mengambil harta orang non muslim Kan tidak ada hadisnya, boleh-boleh saja bukan begitu. Ini ulama terangkan ini juga masuk ke dalam harta selain milik orang muslim. Ya. Kenapa hanya dikatakan muslim di sini? Karena inilah umumnya Rasulullah berbicara dengan orang-orang muslim. Dalam masalah masa Arab, kharaja makhrajal ghalib. Dia diucapkan dengan mayoritas pembicaraan yang ada pada waktu itu. Jadi mengambil harta orang non muslim juga dilarang. Ya, juga dilarang, terlarang dalam agama kita. Hadis berikutnya berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala yaminin ala yamini sabrin yaqtati'u biha lam ri'in muslim huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban barang siapa yang bersumpah ya dengan sumpah yang salah dengan sumpah tersebut dia mengambil harta seorang muslim huwa fiha fajirun dia berdosa dengan sumpahnya laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban dia akan bertemu dengan Allah Allah marah kepadanya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu marah kepadanya Berkata murid Ibnu Mas'ud Abu Wa'il Syakik bin Salamah rahimahullah Fadakhal al-Ash'as bin Qais Setelah Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini masuk sahabat lain bernama Ash'as bin Qais radhiyallahu taala anhu faqal lalu dia berkata ma yuhaditsukum Abu Abdurrahman apa hadis yang telah diberikan oleh Abu Abdurrahman yaitu kunyah daripada Abdullah bin Mas'ud Qalu kada wa kada. Mereka berkata ini yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala sadaqa Abdurrahman. Benar Abu Abdurrahman. Fiyya nazalat. Tentang saya turunnya hadis ini. Tentang saya. Dalam kasus saya hadis ini turun. Kana baini wa baina rajulin ardun bil Yaman. Antara saya dan seseorang lelaki ada sebidang tanah di daerah Yaman. Ada sebidang sebidang tanah. Fakhasamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak orang ini untuk bermukhasamah atau beradu argumen di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masing-masing merasa mengatakan itu adalah tanah dia. Fakala. Maka Rasulullah berkata kepada Ash'ad bin Qais radhiyallahu taala anhu. Hallaka bayinah? Apakah kamu memiliki bukti-bukti bayinah? Argumen-argumen? Fakultu la. Apa bukti-buktinya? Siapa orang-orang yang menjadi saksi bagi kita bahwa ini adalah milik kita? Fakultu la. Saya mengatakan tidak ada. Saya tidak memiliki saksi, saya tidak memiliki bukti-bukti untuk menerangkan bahwasanya ini adalah milik saya. Tapi saya inilah milik saya. Tapi saya tidak punya bukti yang bisa dikedepankan. Yaitu saksi-saksi tidak bisa saya kedepankan. Kala Rasulullah berkata, minuh. Kalau begitu tinggal sumpah dia sumpah dia yang kamu yang kamu dapatkan. Kalau orang itu bersumpah bahwa tanah itu adalah milik dia, berarti kamu tidak bisa dapatkan. Tapi kalau dia tidak mau bersumpah, berarti kamu yang punya tanah. Kultu, saya katakan idan halif kalau begitu suruh dia untuk bersumpah. Faqala Rasulullah SAW inda dalik. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, Man halafa ala yamini sabrin Barang siapa yang bersumpah di atas sebuah sumpah yang salah, yaqtati'u biha malam bi'in muslim, dengan itu dia merampas harta seorang muslim, huwa fiha fajirun, dia berdosa dalam sumpahnya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah sementara ketika dia berjumpa dengan Allah Allah sedang marah kepadanya. Fanazalat, maka turun ayat Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat 77 Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan sumpah kepada Allah dengan janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka mereka membeli dengan sumpah tersebut tamanang kalila sebuah harta harta yang sedikit Ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Mereka tidak ada jatah lagi pada hari akhirat untuk mereka. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari akhirat. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah juga tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakihim. Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adabun alim. Dan mereka akan mendapatkan adab yang teramat pedih. Ikhwanifidin rahimakumullah. Di dalam agama Islam, kalau Al-Quran ini ada pada saya, hukum asalnya ini milik saya. Hukum asalnya dia adalah milik milik saya. Kalau ada orang yang datang lalu mengatakan ini Al-Qur'an Al-Qur'an saya. Dia terhitung orang yang menggugat. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Orang yang menggugat dia harus mendatangkan argumen-argumennya. Dia harus datangkan saksi-saksi, paling tidak dua orang saksi, untuk bersaksi bagi dia bahwa ini adalah milik dia. Dan bagi orang yang akan mempertahankannya, itu diperintahkan untuk bersumpah. Diperintahkan untuk untuk bersumpah. Ini yang ada di dalam agama kita. Jadi orang yang mendakwakan, Orang yang menggugat itu diperintahkan mendatangkan argumen-argumennya, bayinahnya. Dan orang yang mempertahankannya itu dengan jalan dengan jalan sumpah. Dengan nama Allah tentunya dia bersumpah. Lalu sumpah itu diancam seandainya orang bersumpah dengan nama Allah untuk mempertahankan hak seorang muslim yang dia ambil, maka dia diancam pada hari akhirat dengan yang tadi. Dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah dalam saat itu ketika dia berjumpa dengan Allah Allah sedang marah kepadanya. Hadis ini merupakan juga akidah yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita orang mukminin akan berjumpa dengan Allah pada yaumul kiamat. Orang-orang mukminin akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akidah seluruh para ulama terdahulu, ulama salaf. Seperti yang diterangkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau, dalam kitab akidah beliau, ulama-ulama terdahulu, baik di Hijaz, yang beliau jumpai di Hijaz, di Mekah Madinah, di Yaman, di Syam, di Irak, semua mereka meyakini bahwa kaum mukminin akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Lihat hadis ini, dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah dalam keadaan marah kepadanya. Ini juga merupakan beberapa dalil dalam hadis bahwa kaum mukminin akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Jadi kita akan berjumpa. Ada harapan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seandainya kita mempertahankan keimanan kita orang-orang yang lari dari keimanan, di akhirat Allah akan menghijab dirinya. Allah tidak mau dilihat oleh orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah terangkan, "Kalla innahum arrabbihim yauma idzil mahjubun." Mereka pada hari itu orang-orang kafir akan terhijab dari Rob mereka, dari melihat Rob mereka. Imam Syafi'i mengatakan, dikatakan orang kafir terhijab dihijab pandangannya untuk bisa melihat Allah Subhanahu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ini ayat yang di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri, ada wajah yang berseri-seri. Mereka melihat kepada Rob mereka. Yang dilihat di sini betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa kaum mukminin pada hari akhirat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lebih jelas, hadis yang sahih Satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kata Rasulullah SAW sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi argumen-argumen yang sangat banyak menerangkan kepada kita bahwa umat mukmin bisa pada akhirat bertemu dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akidah yang benar. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Meskipun sebahagian kaum muslimin mencoba untuk mengingkari. Mencoba untuk mengingkari bahwa tidak mungkin orang melihat Allah pada hari kiamat. Lalu mereka berargumen dengan Al-Quran. Sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, La kuhul absar. Tidak akan ada pandangan yang bisa sampai kepada Allah. Dengan dalil ini mereka berargumen. Lalu mereka nafikan seluruh penglihatan kepada Allah termasuk hari akhirat. Kaum Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, La tudrikul absar, tidak akan ada pandangan yang sampai kepada Allah, itu di dunia. Di akhirat lain. Di akhirat bisa. Sebagaimana hadis Nabi. Karena tidak boleh kita buang hadis Nabi karena hanya maknanya harus dikumpulkan. Dijamak. Ya. Tidak ada pandangan yang bisa sampai kepada Allah di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, Allah berkehendak lain. Hadis telah berbicara tentang hari akhirat. Sementara ayat berbicara tentang du dunia. Tentang keadaan di dunia. Tidak akan ada pandangan yang sampai kepada Allah di dunia. Tapi di akhirat iya. Pertama, yang kedua, masalah kemarahan Allah. Ini juga menjadi polemik. Karena Imam Nawawi dalam hal ini mempunyai akidah yang berseberangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita mawas. Di dalam Asma wa Sifat, Imam Nawawi condong kepada akidah Asy'ariyah. Menafikan sebagian sifat yang menurut pendapat mereka suatu sifat tercela untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan, sekali lagi saya katakan ini akidah Imam Nawawi berseberangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika diterangkan Allah marah, kita yakini Allah marah. Karena Allah bercerita tentang dirinya, Allah marah. Rasulullah bercerita tentang Allah, Allah marah. Kita harus yakini Allah marah. Bagaimana marah Allah? Seperti apa marah Allah? Itu dikembalikan kepada Allah. Allah yang maha tahu seperti apa dia marahnya. Kita tidak berbicara bagaimana-bagaimananya. Ketika Allah sudah mengatakan ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka. Rasulullah sudah mengatakan Allah marah kepada mereka. Tidak boleh kita nafikan. Oh, tidak ada sifat marah bagi Allah. Tidak boleh itu. Karena sifat marah itu sifat tercela. Allah tidak punya sifat tercela. Gitu. Ini akidah syariah yang seperti ini. Dia nafikan, dia hilangkan. Tidak mungkin Allah punya sifat marah. Karena sifat marah bukan sifat terpuji. Bukan Allah terpelihara dari seluruh sifat yang tidak terpuji. Akhirnya marah di dalam Al-Quran, kan banyak sekali Al-Quran bicara tentang Allah marah. Banyak hadis yang bicara tentang Allah marah. Akidah al-sunnah harus ditetapkan, kita harus isbatkan. Kita harus yakini sebagaimana Allah katakan. Allah katakan dia marah, kita yakini Allah marah. Bagaimana bagaimananya nanti Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kita tidak pernah bisa menembus ke alam gaib. Tapi bagi sebahagian orang, dia tidak mau mengatakan Allah marah. Dengan alasan tadi, Sifat marah itu bukan sifat terpuji kata mereka. Nah termasuk diantaranya Imam Nawawi. Sehingga akhirnya mereka butuh untuk mencari apa makna marah. Mencari apa makna? Mana marah. Tidak boleh diyakini marah. Tapi harus dicarikan, diselewengkan maknanya. Dan ini yang di dalam akidah al-sunnah wal-jamaah dinamakan dengan ilhad. Menyelewengkan makna daripada sifat-sifat Allah. Diselewengkan maknanya. Tidak bisa diyakini sebagaimana mestinya. Harus diselewengkan maknanya. Tidak boleh diyakini sebagaimana yang diterangkan. Ya. Imam Nawawi mengatakan, Al-i'radu wal ghadabu was sukhtu Allahi huwa iradatuhu ib'adu al maghdubi alaihi min rahmatihi wa ta'dhibuhu wa inkaru fi'lihi wa dhammuhu. Marahnya Allah, murkanya Allah, maksudnya adalah dia tidak boleh diyakini. Seperti tadi yang saya katakan, tidak boleh diyakini marah. Maksudnya adalah keinginan Allah untuk menjauhi orang yang dia marahi, seseorang yang dimarahi, dimurkai, keinginan Allah untuk menjauhkan seseorang dari rahmatnya, keinginan Allah untuk mengadabnya, keinginan Allah untuk mengingkari pekerjaannya yang telah dia kerjakan, dan keinginan Allah untuk menghinakannya. Jadi dikembalikan kepada keinginan. Tidak boleh diterjemahkan kepada marah. Dalam hal ini, seperti yang saya katakan tadi, Imam Nawawi berseberangan pendapatnya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan seluruh sifat yang sudah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an tentang dirinya. Tidak berani mereka gugat ganggu-gugat. Tidak berani mereka bantah. Bagaimana bagaimananya, bagaimana kaifiatnya itu diserahkan kepada Allah. Ketika Allah sudah berbicara tentang dirinya, Allah marah kepada mereka, harus diyakini Allah marah. Tidak boleh diselewengkan lagi maknanya. Tapi bagaimananya, oh ini kata mereka seperti ini. Kata mereka, ini kata mereka. Marah adalah sebuah gejolak di dalam jiwa yang membuat seseorang emosi dan menginginkan keburukan terhadap orang yang ia marahi. Dan ini nggak mungkin ada pada zat Allah pencipta langit dan bumi, nggak mungkin kata mereka. Kita jawab, Pak, Mas, marah yang Anda sebutkan adalah marah yang Anda ketahui dalam definisi Anda sebagai seorang manusia. Dan itu jangan Anda paksakan kepada Allah, nggak benar. Definisi marah yang Anda sebutkan, definisi Anda sebagai seorang manusia. Iya, kalau bagaimana marahnya seorang manusia sesuai dengan apa yang Anda definisikan. Tapi ketika berbicara tentang Allah marah, Anda jangan berbicara tentang manusia. Karena manusia punya hukum, Allah juga lain punya punya hukum yang berbeda. Tidak bisa Anda paksakan. Bagi Allah tidak ada yang sama dengan makhluk. Perlu Anda ketahui ini. La laisa kamithlihi syai' Tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi hukum yang ada di manusia jangan dipaksakan kepada Allah, tidak boleh. Begitu juga dengan keterangan-keterangan Allah tentang zatnya di Al-Quran yang banyak diingkari kaum muslimin. Contoh yang sering saya bawakan ketika Allah berbicara di dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Nauzubillah. Ghullat aydihim. Tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Mereka dilaknat dengan apa-apa yang telah mereka ucapkan karena apa yang telah mereka ucapkan bal yadahu mabsutatan bahkan kedua tangan Allah terbentang yunfiku kaifa yasha dia memberikan infak memberikan nafkah memberikan rezeki kepada orang yang ia inginkan lihat Al-Qur'an berbicara bahkan kedua tangan Allah terbentang ketika iblis enggan sujud kepada Nabi Adam apa kata Allah kepada iblis? Ma mana'aka antas judalima khalaqtu biyadayya. Apa yang membuat kamu enggan untuk sujud kepada makhluk yang telah saya ciptakan dengan kedua tangan saya? Ketika Allah bercerita tentang zatnya, ia memiliki tangan di dalam Al-Quran, tidak boleh kita nafikan. Oh, tidak benar itu. Kalau dikatakan Allah punya tangan, sama dong kayak makhluk. Tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Allah telah bercerita tentang zatnya. Yang ia yang paling tahu tentang zatnya sendiri. Lalu kenapa kita akan menghukum-hukumi seperti itu? Oh tidak boleh. Karena makhluk punya tangan. Allah nggak boleh. Seperti itu. Karena kalau kita yakini itu. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan seperti itu. Yakini saja. Seperti yang telah Allah sampaikan tentang zatnya. Lalu bagaimana-bagaimananya jangan diterjemahkan. Serahkan maknanya kepada Allah. Bagaimana tangan Allah? Kita tidak ada yang tahu. Allah yang tahu tentang bagaimana tangannya. Dan pasti tidak sama dengan tangan makhluk. Dalam hal ini, ada sebuah kaedah yang sangat membuat kita mengerti masalahnya. Kaedah diberikan oleh para ulama akidah bahwa sebuah kata bukan berarti harus sama bendanya. Kalau kata-katanya sama, Bukan berarti bendanya sama. Bentuk kaifiat bendanya sama. Tidak. Kita sering mengatakan, memberikan contoh, mata misalnya. Ada mata manusia. Ada mata kucing. Lalu kenapa ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, kita paksakan, oh kalau mengatakan seperti itu berarti sama dengan makhluk. Tidak bisa seperti itu. Jangan paksakan hukum yang ada pada kita, kita paksakan kepada Allah, nggak boleh. Ketika Allah sudah menerangkan tentang zatnya, kita harus imani itu. Tentang bagaimananya serahkan kepada Allah. Allah tidak terangkan bagaimana tangannya. Tapi kita harus yakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Al-Quran memiliki tangan. Dalam hadis Nabi katakan, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Allah menulis Taurat dengan tangannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menanam pohon-pohon yang ada di sorga Firdaus dengan tangannya. Harus kita yakini sebagaimana yang Nabi katakan. Dan tidak boleh kita bayang-bayangkan, oh sama dengan tangan makhluk. Nggak boleh, haram. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Begitu. Nah, di dalam hal ini, Imam Nawawi menafikan sifat marah dari Allah. Karena dalam hal tadi. Dan itu penyelewengan daripada akidah al-sunnah wal jamaah. Ya para ulama tidak menafikan. Tidak menafikan sama sekali. Mereka imani bahwa itu ada. Sifat marah adalah bagian daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimananya tidak akan sama dengan yang ada pada manusia. Manusia punya hukum yang lain. Dan sementara Allah subhanahu wa ta'ala punya hukum untuk zatnya yang tidak akan pernah manusia tahu seperti apa. Jadi bagaimananya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain dari hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu Wa'il bin Hujur berkata radhiyallahu taala anhu Ja'a rajul min Hadramaut wa rajulun min Kindah Datang seorang lelaki dari Hadramaut dan seorang lelaki dari daerah Kindah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqal al-Hadrami, berkata orang yang berasal dari Hadramaut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadza qad ghalabani ala ardin li kanat li abi. Sesungguhnya orang ini telah mengambil dari saya sebidang tanah yang asal mulanya adalah milik ayah saya. Faqal al-Kindi, berkata orang yang berasal dari Kindah, dalam daerah yang dari daerah Yaman. Hiya ardi dia itu tanah saya, di sekarang ada di tangan saya, saya yang memilikinya. Azra'uha laisa lahu fiha haqqun. Saya yang menanamnya dan orang ini tidak punya hak dalam tanah tersebut. Pertengkaran. Di sini kita lihat hukum asalnya tanah ada pada siapa? Satu dari Hadramaut, satu dari Kindah. Hukum asal, tanah ada pada siapa? Pada lelaki dari negeri Kinda, dari daerah Kinda, dari kota Kinda. Fakalan Nabi lil Hadrami, berkata Nabi kepada orang yang datang dari Hadramaut, "Alaka bayyinah? Apakah kamu mempunyai bukti-bukti bahwa ini adalah tanahmu?" Qala Dia mengatakan tidak. Kal falaka yaminu. Kalau begitu kamu hanya bisa menunggu sumpah orang ini. Faqala berkata laki-laki yang dari Hadramaut tadi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innar rajula fajirun." Lelaki ini orang yang banyak berbuat dosa. La yubali ala ma halafa alaihi. Dia tidak akan pernah peduli sumpah apa yang dia lakukan untuknya. saya yatawarra'u min syai. Dia tidak akan pernah warok dari sesuatu. Artinya, warok itu tidak mau melakukannya karena takut dosa. Tidak pernah. Dia tidak akan begitu. Faqala. Maka berkata Rasulullah SAW. Laisa laka minhu illa dalik. Tidak ada lagi yang bisa kamu miliki dari dia kecuali sumpahnya. Kalau dia sudah bersumpah berarti milik dia. Tidak ada jalan lain. Karena sudah kita katakan tadi, Islam mengaturnya, siapa yang menghujat dia harus datangkan bukti-bukti dan sumpah bagi orang yang akan me mengingkari. Fantalaqa liyahlif. Ketika orang ini hendak bersumpah, fantalaqa liyahlif, maka orang itu pun bersumpah. Nah, melaksanakan sumpahnya. Faqala Rasulullah SAW lama adbar, maka berkata Rasulullah SAW ketika orang yang telah pergi, orang yang bersumpah tadi bahwa itu tanahnya telah pergi, Amma la in halafa ala malihi liyakulahu zulman. Adapun seandainya dia bersumpah atas harta tersebut dia makan harta itu dengan kezoliman, artinya bukan harta dia, tetapi dia bersumpah untuk memakan harta itu, mengambil harta itu, layal qayannallaha wa huwa anhu mu'rid. Dia akan berjumpa dengan Allah sementara Allah berpaling daripada dirinya. Tidak mau melihat kepadanya. Ini juga sama dengan makna hadis yang tadi bahwa Allah marah kepadanya di antaranya juga Allah berpaling dari orang ini, tidak mau melihat. Ayat yang kita bacakan tadi walayam duru ilahim. Allah tidak akan melihat kepadanya. Di saat kita butuh kasih sayang Allah, di saat kita butuh maghfir Allah, ampunan Allah, pada saat itu bisa kita bayangkan bagaimana kalau Allah tidak mau melihat kita dan kita berjumpa dengan Allah, Allah sedang marah kepada kita. Jadi ini hati-hati ikhwan fiddin rahimakumullah. Dalam hadis ini kita lihat bahwa orang yang berasal dari Hadramaut mengatakan kepada Rasulullah orang ini pembohong dan dia tidak akan peduli sumpah palsu atau sumpah apa yang dia ucapkan dia tidak akan peduli hal seperti ini keluar dari masalah ghibah yang terlarang ketika orang sedang tahakum sedang pergi ke pengadilan sedang beradu argumen dia ceritakan aib yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi ciri khas dia dalam hal ini dia bohong. Dia orangnya pembohong wahai Rasul, nggak akan mungkin. Artinya bisa saja dia akan berbohong karena sifatnya orangnya berbohong. Ini kan ghibah, menceritakan aib orang lain. Dalam majelis hakim, majelis pengadilan, hal ini dibolehkan dan keluar dari hukum ghibah. Dibolehkan. Karena apa maknanya pergi ke pengadilan beradu argumen kalau itu tidak dibicarakan. Jadi Islam di dalam majelis pengadilan membolehkan hal yang seperti ini. Tapi tidak boleh kita berbohong kan? Kita ceritakan apa yang ada. Kalau memang kita tahu orang ini pembohong, ya kita katakan. Orang ini pembohong. Dan itu tidak salah kita mengatakannya. Dia memang berada di dalam sebuah hukum umum menceritakan aib orang lain yang sering kita kenal dengan ghibah. Tetapi dia keluar dari hukum ghibah, tidak berdosa. Karena ada beberapa posisi dalam agama kita yang menceritakan aib orang lain tidak tercela atau masih boleh. Di antaranya ini, ketika berada di majelis pengadilan, majelis tahakum, saling beradu argumen di depan seorang hakim, seorang kodi Boleh. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini kita lihat seperti itu juga. Lalu orang ini bersumpah Nabi mengatakan seandainya dia bohong dan dia memakan juga harta itu dengan kezoliman, dia akan bertemu dengan Allah. Seandainya dia bohong, lain. Seandainya dia berbohong, dia akan bertemu dengan Allah. Allah berpaling daripadanya, tidak mau menoleh kepadanya. Di sini kita ambil sebuah makna hadis bahwa Nabi pun tidak tahu yang gaib. Nabi pun tidak tahu yang gaib. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin bahwa Nabi tahu seluruh yang gaib. Tidak. Kalau seandainya Nabi tahu yang gaib kan gampang saja. Hehe, bohong kamu. ini Gitu. Kamu dusta. Saya tahu yang gaib. Ini milik ayah si Anu. Kamu ambil kan tanggal sekian bulan sekian. Di bulan itu. Bisa saja kan. Karena Nabi tahu yang gaib. Nah ini juga merupakan dalil argumen al-sunnah wal jamaah bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Kalau tidak diwahyukan kepada beliau, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Makanya Nabi mengatakan seandainya dia bohong, seandainya dia bohong, dia akan berjumpa dengan Allah, Allah berpaling daripadanya. Satu. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu yang yang gaib. Karena Nabi tahu yang gaib, mustahil Nabi setuju tanah ini jadi milik orang ini. Padahal sudah diberitahu sebelumnya bahwa orang ini sering berdusta dan dia tidak akan peduli atas dasar apa dia bersumpah, yang penting jadi hak dia. Kan ketika dia bersumpah, harta ini kan resmi milik dia. Nabi tidak akan mungkin biarkan. Kezoliman terjadi di permukaan bumi. Tetapi begitulah hukum yang ada di dalam agama kita. Satu, Nabi tidak tahu yang gaib. Yang kedua, seandainya kita menang di pengadilan, di depan kodi kita menang. Beradu argumen, menang kita di pengadilan. Sementara kita tahu bahwa ini bukan milik kita, tapi karena kita pandai, kita menang. Ini tidak menghalalkan harta ini. Walaupun kita menang di di pengadilan. Kalau kita tahu bahwa ini bukan haknya kita, tetap saja bukan hak kita. Jadi keputusan kodi bukan bukanlah hukum final, tapi hukum finalnya adalah hak kita atau tidak hak kita. Itu Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Nanti di akhirat akan diadili seadil-adilnya. Di sini juga menunjukkan bahwa ketika kodi sudah memutuskan sebuah keputusan. Keputusan itulah yang wajib dijalankan. Ketika hakim sudah mengambil sebuah keputusan, keputusan itu yang wajib di, dijalankan sudah. Artinya yang menuntut tadi dia tidak berhak lagi nuntut sudah. Karena sudah diputuskan oleh kodi bahwa ini bukan hak kamu, kamu tidak ada argumen, sudah pindah kepada orang ini. Hak dia. Maka tidak wajib harus dijalankan. Di sini ada sebuah kaidah keputusan seorang qadhi itu keputusan final yang harus dijalankan. Dan menyelesaikan perselisihan. Semua yang datang, baik pihak pertama dan pihak kedua, harus sama-sama menerima apa yang telah diputuskan oleh oleh qadhi. Begitu Islam mengatur. Walaupun secara gaib secara ilmu Allah Subhanahu wa taala akhirnya hak seorang muslim pindah ke tangan orang lain tetapi itulah keputusan yang ada di majelis hakim dengan aturan yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasul, maka dia harus terima. Selesai sudah permasalahan. Hilang perselisihan. Dia tidak berhak lagi untuk menuntut karena sudah diputuskan oleh qadi Jadi, kata-kata keputusan qadi keputusan pemimpin itu menyelesaikan perselisihan hukum ini diajarkan oleh agama kita karena agama kita ingin tidak ada pertengkaran di tengah umatnya. Agama kita ingin tidak ada pertengkaran di tengah di tengah umat. Ketika ada dua yang bersengketa, sengketa ini harus diselesaikan. Maka kedua-duanya harus menerima keputusan kodi. Harus menerima keputusan kodi yang memutuskan. Begitu Islam mengaturnya. Jadi kedua-duanya harus rela menerima keputusan setelah terjadinya diskusi dalam pengadilan syariat Islamnya tentunya diatur dengan syariat Islam ini. Kedua-duanya harus terima dan keluar dari majelis selesai permasalahan. Begitu Islam mengaturnya. Dan adanya pemimpin itu gunanya untuk menyelesaikan pertengkaran di tengah manusia. Maka kita di saat pertengkaran terjadi, ketika kita kembalikan ke majelis qadhi, kedua-duanya harus rela. Apa yang menjadi keputusan hakim harus diamalkan. Supaya habis per persengketaan dan perselisihan. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Hadis berikutnya juga senada ya, tentang sebidang tanah yang diperbutkan. Juga Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengambil tanah secara zalim, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Dan orang yang dari Kindah tadi bernama Umru'ul Qais ibn Abis. Sementara yang satu lagi yang dari Hadramaut itu bernama Rabi'ah bin Ibdan radhiyallahu anhum. Jadi penambahan nama di riwayat berikutnya diterangkan nama mereka, nama yang berasal dari kita dan nama yang berasal dari Hadramaut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Itu yang materi yang bisa kita berikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya menuju surat al mustaqim di bawah bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri Subhanakallahumma bihamdik.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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إخواني في الدين رحمكم الله Tadi sempat kita berbicara tentang seorang yang berbicara tentang di depan hakim tentang kejelekan seseorang yang dibutuhkan di dalam majlis dia berbicara itu bukan bahagian daripada khibah yang terlarang tidak masuk ke dalam kategori ghibah al-muharramah yang diharamkan bercerita tentang aib orang lain yang diharamkan kita tambahkan dalam kesempatan ini beberapa posisi yang lain di dalam agama kita di antaranya orang yang mentahdir orang yang mentahdir seorang dai yang mempunyai akidah yang menyeleweng seperti tadi kita mentahdir umat dari sudut pandang Imam Nawawi yang berseberangan dengan akidah ahlu Sunnah wal Jamaah dan itu telah dilakukan oleh para ulama sebelum kita ulama mengarang kitab tentang sudut pandang Imam Nawawi yang berbeda dan berselisih dalam masalah aqidah asma wa sifat. Dalam hal ini juga bagian daripada tahdir Juga kita mentahdir dai-dai yang mempunyai pengaruh yang tidak baik kepada umat. Maka itu bukan bagian daripada khibah yang terlarang dalam agama kita. Bahkan itu bagian daripada perintah dalam agama untuk menjaga kesucian agama Allah yang kedua, orang yang dizolimi. Si A misalnya dizolimi oleh si B. Dizolimi oleh si B. Benar-benar sebuah kezoliman. Maka si A, dia punya hak untuk berbicara tentang kezoliman yang dilakukan oleh si B kepada dirinya. Dia ceritakan kepada orang begini, begitu. Tidak masalah. jadi ketika dia dizolimi, dia ceritakan. Kezoliman yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya. Di antaranya juga orang yang dimintai nasihat berbicara tentang sesuatu. Artinya di sini ada seseorang datang kepada katakanlah saya bertanya, "Akhirnya saya mau berbisnis dengan si A. Bagaimana menurut pandangan antum tentang dia dalam masalah bisnis seperti apa? Apakah orangnya amanah atau orangnya apa dan segala macam. Saya dimintai nasihat. Bagaimana apakah Anda menasihati saya terus jalan? Kalau saya tahu bahwa si A ini bukan orang yang amanah, maka kewajiban saya bercerita tentang aibnya di dalam sisi amanah. Yang sepengetahuan saya, si fulan begini, begini, begini, begini, begini, dan begini. Walaupun itu adalah sebuah aib, tetapi dalam hal ini bukan bukan tidak boleh dibicarakan, tapi malah harus dibicarakan. Harus disampaikan kepadanya karena kita sudah dimintai nasihat. Dimintai nasihat saya ingin seperti itu. Ketika kita tahu ada kejelekan pada orang ini dan kita tidak boleh sembunyikan. Malah tidak boleh disembunyikan, diterangkan apa adanya. Dan ini juga keluar dari koridor ribah yang terlarang dalam agama kita. Ini sebagai tambahan daripada yang tadi Semoga bermanfaat. Silahkan kita buka pertanyaan. Kalau ini pertanyaannya tidak berhubungan sedikit pun dengan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah sifat Allah. Imam Nawawi meniadakan sifat ghadab dari Allah. Sementara yang ditanyakan adalah sifat manusia. Ter? Yang ditanyakan sifat manusia atau sifat Allah? Allah mengatakan atau menciptakan sifat marah. Ya, marah. Makanya perlu saya tanyakan, yang ditanyakan di sini sifat marahnya manusia atau sifat marah yang ada pada Allah. Perlu kita tanya, karena kalau berbicara tentang manusia, itu makhluk. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, nggak benar pertanyaannya. Berarti kita meyakini bahwa Allah menciptakan sifatnya sendiri. Sifat itu bahagian daripada makhluk akan hancur dan binasa. Nggak benar. Sifat Allah berhubungan dengan zat Allah adalah sesuatu yang abadi, azali, tidak bermula dan tidak berakhir. Dia bukan makhluk. Kalau yang berhubungan dengan Allah, semuanya azali, tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Tidak pernah hancur untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah musnah untuk selama-lamanya. Jadi adalah bahagian daripada Allah. Sifat Allah bahagian daripada Allah. Kalau kita katakan sifat murka ciptaan Allah, berarti ini makhluk. Dan sifat Allah makhluk. Bahaya kalau kita pertanyaan itu kepada sifat Allah. Makanya ini bisa kita katakan dalam sifat makhluk. Apakah sifat makhluk diciptakan oleh Allah atau tidak? Ya, diciptakan oleh Allah. Begitu. Tapi kalau kalau pertanyaannya berhubungan dengan sifat yang kita bicarakan tadi, makanya saya katakan beda apa yang dibahas, beda dengan apa yang ditanyakan karena saya meyakini pertanyaan tertuju kepada sifat manusia. Sifat marah yang ada pada pada manusia. Iya, benar. Tapi kalau sifat itu ditujukan kepada apa yang kita bahas, berarti kita berbicara tentang sifat Allah. Sifat Allah nggak boleh dikatakan Allah menciptakan. Karena kalau kita karena Allah menciptakan sifat marahnya, kita menyatakan sifat Allah makhluk. Dan itu akan binasa. Dan tidak boleh. Ini sebuah penyelewengan yang berbahaya. Ketika kita menyatakan bahagian daripada Allah adalah sesuatu makhluk, ini berbahaya. Sementara kalamullah saja kita tidak katakan makhluk. Tidak boleh. Haram mengatakan kalamullah, Al-Quran ini adalah makhluk. Ya. Jadi mungkin yang ditanyakan saya belokkan saja yang ditanyakan itulah sifat marah yang ada pada manusia adapun sifat Allah yang ada pada sifat marah yang ada pada Allah adalah kembali kepada Allah subhanahu wa taala dan dia adalah bahagian daripada Allah khalik pencipta sifatnya azali tidak bermula tidak berakhir tidak akan musnah selama-lamanya karena dia bukan makhluk. Yang akan binasa itu adalah makhluk. Allah tidak akan pernah binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Jadi sekali lagi makanya saya katakan tadi pembahasan lain, pertanyaan lain karena saya memahami pembahasan adalah sifat Allah, pertanyaan adalah sifat makhluk, mengarah kepada sifat makhluk. Karena kalau diarahkan kepada sifat Allah nggak mengena pertanyaan. Ya. Nah, adapun mengarahkan pertanyaan saja sebenarnya. Supaya jangan tersalah nanti ketika kita bicara sifat, kita bayangkan pula Allah menciptakan sifat marahnya, berarti sifat Allah makhluk. nggak boleh. nggak boleh kita memahami sifat Allah makhluk. Berarti jelas permasalahannya. Jelas permasalahan. Jadi pembicaraan itu itu kembali kepada manusia ya. Ataupun kembali kepada Allah keifiatnya Allah yang tahu. Ketika Allah berbicara begini, kita wajib meyakini sebagaimana apa yang Allah katakan. Oh harus begini, harus begitu, butuh dalil. Dan tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis bahwa makna daripada ghadab itu seperti apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi. Butuh dalil. Ketika ingin menarik makna tangan kepada kudroh kekuasaan, mana dalil kita untuk menarik maknanya? Oh kata mereka, oh ini majas dalam Al-Quran, sebuah kiasan yang harus dipahami dalam bahasa Arab. Jadi tidak bisa dipahami bagaimana lafaznya, nggak boleh. Ah, ilmu majas adalah ilmu tinggi dalam bahasa Arab. Jadi orang yang tidak mengerti bahasa Arab tidak bisa dong mengerti Al-Quran. Berikutnya juga permasalahan. Ketika Allah berbicara tentang hukum-hukum syariat, berbicara tentang Allah memperkenalkan zatnya kepada kita, akankah Allah berkata pakai kata-kata majas yang hanya dimengerti oleh ahli-ahli bahasa saja? Padahal Allah turunkan Al-Quran untuk seluruh makhluk yang jenius dan yang tidak jenius banyak sekali alasan yang kalau mau kita ungkap tentu akan pembicaraan lebih panjang lagi yang jelas. Seperti yang kita katakan tadi bahwa yang berhubungan dengan Allah, seluruh yang Allah katakan tentang dirinya harus kita imani. fiyahnya kita serahkan kepada Allah. Kita nafikan persamaannya dengan makhluk. Adapun kita mau tarik maknanya kepada makna yang lain butuh dalil. Butuh dalil dan sementara itu tidak ada dalil. Ya. Allahu a'lam. jatuhnya ke tahdir. Kita mentahdir adik kita dari sifat buruk yang ada pada seseorang. Jatuhnya ke tahdir lagi. Kalau tanpa minta permintaan nasihat sebelumnya jatuhnya ke tahdir. Yang kita lakukan adalah mengumumkan. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengumumkan. Itu dituntut kita untuk mengumumkan. Kalau toh pun seperti itu terjadi, ketika kita infakkan, tidak niat kita berinfak. Kita niatkan untuk orang itu. Karena harta bukan harta kita. Jadi untuk dia, untuk dia yang kehilangan harta. Jadi harta ini sudah masuk harta infak untuk orang yang kehilangan hartanya. Jadi tidak boleh niat kita bukan kita yang menginfakkan, kita cuman yang daripada terbuang diambil orang digunakan untuk apa kita lakukan dan dia dapat pahala tanpa dia ketahui. Ya, dan itu boleh ya memasukkan harta orangnya sudah terbuang terjejer orang nggak tahu di mana hilang hartanya kita masukkan ke sodakoh ke infak dan yang dapat pahala dari infak itu adalah si empunya harta. Kalau itu yang ditanyakan apakah antara sodakah, antara hibah, antara hadiah, antara wakaf, ini pahalanya macam-macam berarti saya harus tahu besar-besar pahalanya masing-masing berapa gitu. Dalam hal ini tidak ada hadis yang menerangkan. Tetapi subhanallah Islam memvariasikan sebuah ibadah gunakan pada waktu yang tepat. Ketika kita dengan saudara kita ada permusuhan, ada sedikit uh, yang tidak baik, hadiah bermanfaat. Hadiah sangat bermanfaat. Kita kirim dia hadiah, kita berikan dia hadiah, kita apakan dia gitu. Ya, ketika ada masalah. Jadi tempatkan di mana permasalahannya dan tempatkan di tempat yang paling paling baik misalnya penempatannya yang paling baik seperti apa. Contoh Syekhuna Albani rahimahullah beliau memiliki pustaka yang luar biasa besar Ya. Ketika hendak wafat, ketika sudah sakit, dia terus berpikir, mana yang paling baik untuk saya lakukan dengan buku-buku saya ini? Apa yang paling baik? Ternyata beliau pilih diwakafkan di Jamiah Islamiyah Madinah Munawaroh, karena di situ tempat mahasiswa dunia belajar. Itu dicari tempat yang paling afdol. Jadi kita kita berhak kita mau hibahkan kepada orang boleh, kita mau apa boleh. Nah, di sini kita melihat mana yang paling lebih maslahat. Adapun besar tidak besar mana lebih besar mana pahalanya, maka ini tidak ada keterangan bahwa ini pahalanya segini, ini pahalanya segini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan variasi dalam hal itu, maka kita lihat mana yang lebih bermanfaat. Ya, Allah alam. Dan pasti semuanya mempunyai pahala yang besar. Nah. Wallahu taala alam. Kita rasa cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin